Dari sisi ini, idgham terbagi dua. Yang pertama, idgham kamil, maksudnya idgham yang sempurna. Dan yang kedua adalah idgham naqis, artinya idgham yang kurang. Yang dimaksud dengan yang pertama yakni idgham kamil adalah memasukkan suatu huruf ke huruf setelahnya secara sempurna dari sisi makhraj dan sifatnya sehingga menjadi satu huruf yakni menjadi huruf yang bertasydid contohnya bisa dilihat di halaman yang ke-54 Ar-Rahim lafaz Ar-Rahim alif lam ya melebur ke huruf ra. Tidak dibaca al-rahim tapi ar-rahim. Ya ini namanya selain idgham kamil ini namanya idgham syamsi. Idgham syamsi. Contoh yang lain contoh ada pada lafaz mirrizqillah. Ya nun masuk ke dalam huruf ra mir mir rizqillah ya dan ini adalah namanya idgham bila gunnah ya dan disebut dengan idgham kamil karena nunnya betul-betul masuk ke ra begitu juga mil laban mil laban nun tidak dibaca tetapi masuk pada huruf lam millaban millaban ini namanya idgham bila gunnah tapi disebut dengan idgham bi gunnah eh idgham kamil maaf disebut dengan idgham kamil selain idgham bi bi bi bi, bi e, bila gunnah dia juga disebut idgham kamil dan semua idgham bila gunnah itu idgham kamil Contoh yang lain halakum. Ini juga idgham kamil dari sisi sempurna atau tidaknya. Jadi ciri-cirinya antum bisa lihat bahwa huruf keduanya ada bertanda tasydid. Yang kedua idgham nakis. Idgham nakis yaitu idgham yakni idgham nakis yakni mengidghamkan suatu huruf ke huruf yang setelahnya sebatas hanya pada makhrajnya bukan pada sifatnya disebut dengan idgham nakis karena masih tersisanya sebagian sifat huruf yang diidghamkan. Idgham nakis ya disebabkan ada dua sifat. Yang pertama sifat itbaq, yang kedua sifat gunnah. Kalau kita perhatikan ya contoh basalta ta, to masuk ke ta. Dia tidak lengkap, tidak sempurna basatta tetapi ketika mengucapkan lafat ini, ya sifat huruf dari huruf toknya masih nampak. Basauta, basauta, ya. Jadi tidak to tidak sempurna masuk ke huruf ta. Kemudian pada idgham berikut ini contoh min waliyin wala waq. Nun tidak e, sempurna masuk ke wow, tapi sifat gunahnya masih terlihat, ya. Ya ini. Jadi inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan ini dari sisi kesempurnaannya idgham terbagi dua kamil dan nakis wallahu wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam